maghfirah dan ampunannya rahmat dan karunianya berbagai nikmat dan keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hati orang-orang yang mukmin yang ada di dalam hatinya keimanan pasti ada kecintaan dan kerinduan terhadap bulan Ramadan. Tidak ada seorang yang di dalam hatinya keimanan melainkan dia merasakan kerinduan dan dia menunggu dan menanti kedatangan bulan Ramadan karena Allah telah menjadikan cinta terhadap bulan Ramadan itu merupakan tanda keimanan. Dan ketakwaan seseorang kepada Allah hanya orang yang memiliki di dalam hatinya kemunafikan atau kekafiran yang dia tidak mencintai atau bahkan membenci bulan Ramadan. Hanya orang-orang munafik dan orang kafir yang membencinya bahkan merupakan sebuah ciri khas seorang mukmin yang dia merindukan masih ada di dalam hatinya kerinduan dan merasakan ketenangan ketika memasuki bulan Ramadan karena keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT terhadap bulan ini Hanya saja dengan berbagai keutamaan yang akan kita bacakan dan kita bahas dalam kesempatan ini masih banyak kaum muslimin yang menyambut kedatangan bulan Ramadan baik sebelum masuknya bulan Ramadan ataukah ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Masih banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tidak menjalankan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah beliau ajarkan kepada para sahabat bahkan sebelum dan setelahnya banyak kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Berbagai amalan yang tidak ada tuntunannya dilakukan. Sementara yang jelas merupakan sunnah, bahkan kewajiban ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita seharusnya mulai dari diri kita untuk memperbaiki. Memperbaiki diri kita kita belajar kita mengetahui menuntut ilmu tentang bagaimana keutamaan dan bagaimana cara menyambutnya bahkan sebelum kita masuk bulan Ramadan amal apa saja dan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh <clears throat> maka seharusnya kita mengetahuinya agar kita benar-benar mendapatkan manfaat dan faedah bulan Ramadan yang sedemikian banyak keutamaan di dalamnya. Maka di dalam kesempatan ini kita membahas dalam sesi yang pertama ini tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan agar kita menjadi semakin merindukannya dan semakin bersemangat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita menjalankannya. Karena keutamaan Ramadhan hanya didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas. Orang yang benar-benar menjalankan ibadah hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara keutamaan yang sebenarnya sangat banyak dan kita hanya membatasi dengan keutamaan-keutamaan Ramadan yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih karena keutamaan bulan Ramadan sebenarnya dengan hadis-hadis yang sahih sudah cukup dan tidak perlu untuk kita menyebutkan dan menyibukkan dengan keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang baif bahkan yang palsu sehingga kita ketika membacakan atau kita memahami keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih kita akan selamat dari ketergelinciran dan kesalahan serta kesesatan di dalam menjalankan dan memahami keutamaan Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang sahih terlalu banyak keutamaan Ramadan dan cukup dengan hadis yang sahih dan dengan ayat-ayat Al-Quran kita menjadikan hal itu sebagai pegangan. Seandainya disebutkan hadis-hadis yang daif terlalu banyak, bahkan lebih banyak hadis yang daif tentang keutamaan bulan Ramadan yang kita tidak perlu untuk meyakininya apalagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan Ramadan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dan juga di dalam hadis serta penukilan dari para sahabat yang sangat banyak. Dan kita dalam kesempatan yang terbatas ini akan menyebutkan sebagian di antaranya. Sehingga kita hanya menyebutkan sebagian saja di antara keutamaan Ramadan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dan mencukupkan sebagian di antaranya. Yang pertama dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan Faman syahida minkum syahra falyasum Syahrul Ramadhan bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran dan cukup ini sebagai sebuah keutamaan besar disebutkan oleh Allah SWT sebuah keutamaan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya unzila fihil Quran diturunkan di dalam bulan Ramadhan Al-Quran Al-Quran adalah kitab yang teragung dan terbesar dan terakhir yang diturunkan kepada nabi terakhir nabi yang paling mulia dan manusia paling mulia di dunia ini dan bahkan di seluruh makhluk makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW dan diturunkan kepada Rasul S.A.W. kitabnya yang paling agung yang terakhir yang disebut dengan muhaimin yang muhaiminan sebagai pelengkap penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya sehingga Al-Qur'an kitabullah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril sayyidul malaikah pemimpin para malaikat tidak ada malaikat yang lebih mulia daripada Jibril. Diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW. Sehingga diturunkan dari Allah SWT dan ditugaskan malaikat yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia firman Allah yang paling agung dan tentunya di waktu yang paling yang paling baik. Di waktu yang paling baik yaitu di bulan Ramadan. Karena itu keutamaan yang besar diturunkan di dalam Al-Qur'an. Cukup satu saja disebutkan ayat ini tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab sebelumnya Taurat, Injil, Zabur suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan yang lainnya diturunkan untuk kaum mereka. Kaumnya nabi yang diutus atau rasul yang diutus secara khusus. Akan tetapi Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh manusia. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia dan bahkan jin. Sakalain. Dua makhluk yang dibebani oleh Allah SWT dengan syariat. Al-Quran diturunkan untuk mereka semua. Seluruh manusia tanpa kecuali umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi yang lainnya semuanya harus beriman dan harus mengikuti Al-Qur'an. Diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan disitulah kemudian kita mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an faman syahida minkumus syahr faman syahida barang siapa yang menyaksikan menyaksikan hilal menyaksikan bulan maksudnya ketika melihat hilal syahida di antara kalian syahra faman syahida minkum syahra falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa sehingga puasa itu disyariatkan karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Seandainya ini saja keutamaannya, maka sungguh luar biasa. Apalagi di dalam bulan Ramadan itu yang mana diturunkan Al-Quran dijelaskan di surat yang lainnya lebih Tegas lagi, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Dalam surat Al-Qadar. Ini surat yang kedua yang disebutkan keutamaan bulan Ramadan. Tetapi lebih khusus. Kami, sungguhnya kami menurunkannya. Nya di sini adalah Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran. Anzalnahu fi lailatil qadr adalah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam itu di mana diturunkan Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an ke langit dunia. Khairun itu adalah lebih baik dari seribu bulan. Subhanallah 83 sekian bulan 83 tahun sekian bulan Subhanallah sedemikian besarnya satu malam ini lebih baik bukan sebanding tapi khairun lebih baik daripada seribu bulan seorang yang beramal di dalam malam bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar disepakati bahwa itu adalah malam yang ada di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. <clears throat> Sehingga para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Qadr ini yang juga mengandung keutamaan bulan Ramadan. Bahkan yang lebih khusus adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fi. Maka turunlah para malaikat. Ini keutamaannya di malam diturunkan Al-Qur'an, di bulan Ramadan para malaikat turun. Warruh dan malaikat Jibril. Dan di bulan Ramadan malaikat Jibril datang murajaah membacakan kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diturunkan dibacakan kembali seperti diturunkan kembali di bulan Ramadan, setiap Ramadan Jibril membacakan seluruh Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Sehingga seakan-akan turun pada waktu itu. Di malam, eh, di malam-malam <clears throat> bulan Ramadan. Sehingga Jibril mendatangi Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Dengan izin dari Rabbnya. <clears throat> Dan itu sampai terbit fajar. Kemudian disebutkan di dalam surat yang lainnya, surat Ad-Dukhan, di awal surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muzrin. Fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina. Sehingga disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ini, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan pada malam yang penuh dengan barokah. Sehingga malam Lailatul Qadar, malam barokah malam yang penuh dengan barakah fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin sungguhnya kami menurunkannya di dalamnya di dalam malam tersebut yang ada di bulan Ramadan yufraku kullu amrin hakim diputuskan segala perkara yang yang penuh dengan hikmah berbagai perkara diputuskan perkara penting diputuskan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut ini keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW terdapat banyak <clears throat> di antaranya. Di dalam hadis yang sudah kita banyak mengenalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Man sama Ramadhan barang siapa yang berpuasa Ramadhan imanan wahtisaban dengan iman dan mengharapkan pahala ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah terdahulu. Terdahulu, bukan setahun tapi yang sudah terdahulu. Nah, ini seluruh dosanya, dosa-dosa kecil maksudnya di sini <clears throat> seluruh dosa-dosa yang kecil yang dia lakukan maka akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat orang itu berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaannya. Diampuni semuanya dosa-dosa yang telah lampau. Ini yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, hadis yang kedua dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala ia berkata, Ja'a rajulun Nabi. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu ber, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita bagaimana menurutmu in syahidtu alla ilaha illallah jika saya bersaksi la ilaha illallah wa annaka rasulullah dan bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa salawatil khams. Saya salat lima waktu. Wa addaitu zakat dan saya menunaikan zakat. Wasumtu Ramadan dan saya berpuasa Ramadan. Di sini tidak disebutkan haji. Ada kemungkinan Disebabkan karena yang pertama belum disyariatkan ibadah haji, belum diperintahkan. Sahabat ini ketika bertanya dia belum mendapatkan kewajiban haji atau belum diturunkan syariat wajibnya haji. Yang kedua, bahwa haji ini adalah sesuatu yang berat yang tidak mampu dilaksanakan, maka dia tidak menyebutkannya. Tidak menyebutkan karena dia tidak mampu. Ala kulli hal yang penting disebutkan empat ini saja. Empat saja. Yang itu semuanya bisa dilakukan oleh semua manusia. Seorang yang muslim bisa melakukan keempat hal ini. Maka bagaimana kalau saya ini saja yang saya lakukan? Saya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat lima waktu, Menunaikan zakat yang wajib maksudnya menunaikan zakat berpuasa Ramadan. Mimman ana <coughs> Famimman ana saya termasuk golongannya siapa maksudnya? Bagaimana keadaan saya ini? Kalau saya cuma melakukan itu saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan tentunya ini yang dimaksudkan dilakukan dengan ikhlas dan benar. Maka Rasulullah bersabda, "Minas siddiqina wasyuhada." Maka kata Rasulullah, dia termasuk golongannya siddiqin dan golongannya syuhada. Padahal golongan siddiqin dan syuhada ini golongan manusia paling tinggi di bawahnya Rasul. Para siddiqin eh, ini Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali mendapatkan titel As-Siddiq golongannya As-Siddiqin ini Abu Bakar Siddiq manusia paling utama, paling afdal di antara seluruh manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada dan golongan setelahnya di bawahnya Siddiqin adalah syuhada. Setelah para Nabi dan Rasul, maka setelahnya Siddiqin, di bawahnya lagi adalah syuhada. Di bawahnya lagi adalah solihin, orang-orang yang soleh maka orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan rukun Islam ini yang eh, <clears throat> sampai yang keempat ini, maka dia apabila melaksanakannya sudah bisa masuk dalam golongannya siddiqin dan syuhada. Bukan hanya orang-orang yang saleh, tapi golongannya siddiqin dan syuhada. Subhanallah. Umar bin Khattab syuhada, termasuk syuhada. Hamzah sayyidus syuhada, Eh, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan juga syahid. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahid sebelum meninggalnya. Umar bin Khattab, Utsman dan Ali syahid orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan ternyata Rasulullah SAW ketika menyebutkan asyahid, as eh, syahid kepada Umar, Utsman, Ali disebut syahid oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup maka ketika meninggal terbunuh semuanya eh, dan terbunuh di jalan Allah meskipun bukan di medan pertempuran maka titel syuhada yang sesungguhnya awalnya adalah untuk orang yang terbunuh di medan pertempuran jihad tetapi ternyata bisa didapatkan oleh seseorang yang tidak sempat untuk berjihad karena sekarang bukan zamannya berjihad berperang eh, ini masih bisa mendapatkan titel syahid atau syuhada golongannya syuhada tetapi dengan ikhlas menjalankan tauhidnya, syahadatnya, sholat lima waktu, puasa Ramadan dan menunaikan zakat. Maka dia bisa masuk golongannya syuhada meskipun meninggalnya di atas tempat tidurnya. Eh, meskipun meninggal di atas tempat tidur, maka masuk golongan syuhada. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis yang tadi disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibnu Hibban. <clears throat> Dan hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahru, atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi awal ketika datang bulan Ramadan Rasulullah bersabda, telah datang pada kalian atau akan datang pada kalian. Karena dalam bahasa Arab bisa jadi maknanya atakum, maknanya hampir datang. Bisa jadi sudah masuk bulan Ramadan dan bisa jadi hampir masuk bulan Ramadan seperti kita sekarang. Rasulullah bersabda, demikian. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa bagi kalian, atas kalian. Untuk berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi Abu sama. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim ditutup di dalamnya di dalam bulan Ramadan abwabul jahim pintu-pintu neraka jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin dibelenggu di dalam bulan itu maradatu syayatin para pendurhaka yang sangat durhaka dari kalangan syaitan jadi maradah ini bisa dikatakan dedengkotnya setan. Sehingga yang dibelenggu adalah maradatu syayatin. <clears throat> Ibnu Khuzaimah menyebutkan tentang hadis ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan wasufirati syayatin dibelenggu para syaitan. Maka dijelaskan bahwa yang dimaksudkan syaitan di sini meskipun secara umum tetapi lafat-lafatnya meskipun umum tetapi maksudnya adalah para tokohnya, pembesar-pembesarnya. Artinya eh, ini menjawab eskal ataukah mungkin tanda tanya besar. Kenapa orang di bulan Ramadan masih ada yang berbuat apa? Maksiat. Eh ini. Bahkan masih banyak yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Meskipun orang yang masuk bulan Ramadan orang yang mukmin, dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan semangat untuk berpuasa, untuk beribadah di malam bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, meskipun dalam kondisi berpuasa, maka dia mendapatkan ke, ke, kenyamanan dan keringanan di dalam beribadah. Karena para tokohnya setan sudah dibelenggu. Akan tetapi setan yang masih anak buahnya ini mereka masih berkeliaran. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur amal maksiatnya mendarah daging atau sudah terbiasa, cukup uh, setan yang yang <clears throat> yang kecil-kecil ini ini sudah bisa menggoda dan sudah mengganggu orang untuk cukup mau menyesatkan dan menjadikan orang itu tetap berbuat maksiat. Nah, Ini. Adapun yang besar-besar, eh, maka mereka sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, dia dibelenggu. Sehingga orang yang sudah terbentuk kekafirannya, kemunafikannya, meskipun nggak ada setan sudah tetap jalan saja. Nah, ini sudah jadi setan manusia. Nah, ini. Makanya di bulan Ramadan meskipun dibelenggu setan, tapi setan yang sudah eh, menjadi dedengkotnya ini itulah yang dibelenggu, yang marodah, yang durhaka maka mereka masih eh, menjadi eh, penggoda bagi orang-orang yang sudah terlanjur maksiatnya luar biasa, keterlaluan, melampaui batas, maka mereka sulit untuk mendapatkan hidayah. Ini hatinya sudah tertutup dan bahkan sudah menjadi setan dari kalangan manusia. Nah ini, sehingga yang dibelenggu setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Dan demikian juga eh, mereka maradatul jinni disebutkan dalam sebagian riwayat maradatul jinni nah, ini yaitu jin yang durhaka itu jin yang sudah masuk golongannya syaitan nah disebutkan lillahi fihi Allah di dalam bulan Ramadan memiliki lailatun ada sebuah malam milik Allah Subhanahu wa taala karena siang dan malam makhluk ciptaan Allah Allah yang memilikinya Allah memiliki satu malam di dalamnya, di dalam bulan Ramadhan. Khairun min al-fijar. Yang lebih baik dari seribu bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari bulan Ramadhan, Maksudnya dari kebaikan, kelebihan, keutamaan. Kebaikan, barokah bulan Ramadhan, Kalau dia diharamkan Diharamkan ini artinya tidak diberikan taufik, petunjuk sampai dia mengamalkan dan mendapatkan dan meraih bulan Ramadan kebaikannya, maka berarti dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Eh, subhanallah. Makanya rugi orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini. Rugi orang yang datang bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan, Maghfirah, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Orang masih belum diampuni, maksudnya dia tidak mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan, maka ini orang yang celaka. Orang yang sangat rugi. Eh, ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Eh, ini. <clears throat> Sebutkan orang yang rugi. Orang yang orang yang sangat rugi. Dan disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Hadis yang keempat yang selanjutnya dari Arfajah. dari Arfajah, bala ia berkata, Udna Utbata bin Farqat. Kami menjenguk Utbah bin Farqat. Utbah salah seorang sahabat Rasulullah. Fatadha karena syahr Ramadan. Kami berbincang-bincang tentang bulan Ramadan. Memperbincangkan bulan Ramadan. Faqala ma tadhkurun? Maka Khutbah yang waktu itu sedang sakit bertanya apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian perbincangkan? Kulna syahr Ramadan. Kami berkata bulan Ramadan. Mungkin sudah dekat bulan Ramadan mereka membicarakan Nah, ini. Maka Utbah bin <clears throat> Farqad bertanya, apa sebenarnya kok kalian asik membicarakan sesuatu bulan Ramadan ternyata. Kala maka Utbah berkata, Sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Watuglaku fihi abwabul nar. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin dan dibelenggu di dalamnya para setan wa yunadi munadin kullalailah dan dipanggil yunadi munadin kullalailah setiap malam ada malaikat yang dimaksudkan di sini mengumam, mengumumkan mengumumkan cuma kita tidak mendengar pengumuman ini Eh, hanya saja diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap malam bulan Ramadan yunadi munadin kullalailah setiap malam ada yang memanggil yang ditugaskan oleh Allah SWT Ya baghiyal khairi wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan halumma kemarilah dalam satu riwayat akbil hey, datanglah Wa ya syari aksir Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah atau kurangilah. <clears throat> Nah disebutkan <clears throat> di dalam hadis ini tentang keutamaannya orang yang berusaha berbuat mengharapkan kebaikan dia akan dimudahkan dan orang yang dia itu ketika di sebelum bulan Ramadan dia menginginkan keburukan maka dijadikan seorang itu tertahan atau dia enggan dia mengurangi kemaksiatannya maka ini akan dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan orang yang berbuat maksiat dia berpikir eh ini bulan Ramadan saya kurangi saja eh ini sehingga orang yang berbuat maksiat dia akan berkurang Orang yang berbuat maksiat dia akan berkurang. Dan bukan berarti ini adalah kebolehan orang yang berbuat maksiat kalau begitu bulan Ramadan setelah selesai maka kembali lagi. Eh, ini. Yang buka praktek eh, ini bulan Ramadan siang hari tutup. Eh, ini. <laughs> ini malam hari teraweh ini setelah teraweh saja ini yang buka praktek ini Eh, <clears throat> maka apa? Eh, setelah itu eh, setelah bulan Ramadan selesai kemudian wah sudah selesai bulan Ramadan. Maka bukan demikian. Orang yang seharusnya ketika di bulan Ramadan dia sudah mengurangi dan sudah berhenti dari maksiatnya, maka sebenarnya itu adalah untuk dalam rangka setelah bulan Ramadan dia berhenti total. Maka dimulai salah satu waktu yang paling tepat untuk meninggalkan maksiat secara total dimulai di bulan Ramadan. <clears throat> Ini yang dimaksudkan. Nah disebutkan <clears throat> Ibnu Khuzaimah menyebutkan tentang hadis yang tadi disebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah <clears throat> para pembesar setannya. Meskipun lafadznya yang dikeluarkan dalam hadis ini e, tidak menyebutkan tokohnya atau orang yang paling durhaka di kalangan, di kalangan jin atau syaitan, maka yang dimaksudkan dalam hadis uh, yang dimaksudkan adalah para pembesarnya. Makanya Ibnu Khuzaimah mengatakan yang dimaksudkan adalah maradatul jinni minhum. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila awal malam idza kana awwalu lailatin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah apabila sejak malam jadi besok bulan Ramadan berpuasa malam ini awal lailatin min Ramadan malam pertama bulan Ramadan sufidatis syayatin maradatal jinni dibelenggu para syaitan maradatal jinni jin yang durhaka syaitan dari kalangan jin wa ghulliqat ababun nar ditutup pintu-pintu neraka falam yuftah minha babun tidak terbuka sama sekali satu pintu pun satu pintu sama sekali wa futihat abwabul jinan dan dibukakan pintu-pintu surga falam yuglaq minha babun tidak tertutup sama sekali satu pintu pun dan yang dimaksudkan di sini zahirnya yang pertama bahwa memang pintunya dibuka pintu surga ini di bulan Ramadan, bagaimana bukanya pintunya? Yang jelas Allah yang mengabarkan. Ini wahyu. Eh, ini. Dan difahami sebagaimana sebagaimana beritanya. Karena surga dan neraka ada pintunya dan pintu itu <clears throat> bisa jadi pada saat selain di bulan Ramadan terbuka pintu neraka. Eh, ini. Dan disitulah disebutkan tentang terbukanya pintu surga semuanya dan tidak ditutup dan pintu neraka ditutup dan tidak terbuka sama sekali. Kemudian wanada munadin ya baghiyal khairi aqbil. Ada yang menyuruh dan mengatakan wahai yang mencari kebaikan datanglah dan wahai yang mencari keburukan aksir berhentilah atau kurangi rem walillahi dan ini tambahan yang ada di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah Walillahi utaqa'u minan nar dan Allah ini utaqa'u minan nar membebaskan dari api neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan tentang maksud dari lillahi utaqa'u minan nar. Utaqa artinya orang yang dibebaskan, dimerdekakan. Maksudnya orang-orang yang ditetapkan sebelumnya sebagai penghuni neraka Banyak di bulan Ramadan yang kemudian sadar bertobat, maka dibebaskan dari neraka oleh Allah SWT. Atau orang yang terkena <clears throat> atau ter, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka di bulan Ramadan itulah Allah SWT memberikan syafaat yang nanti akan diberikan nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang mereka menjalankan bulan Ramadan. Ini diberikan oleh Allah pembebasan dari neraka. Utaqa'u minan nar. Dan disebutkan dalam riwayat dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi setiap malam. Setiap malam. Setiap hari bulan Ramadan dibebaskan oleh Allah. Utaka. Bukan hanya satu. akan tapi utaka. Banyak yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Karena itu bulan Ramadan disebut bulan maghfirah. Bulan ampunan. syahrut taubah. Bulan bertaubat. Dari seluruh perbuatan maksiat ini bulan rahmat. Karena demikian besarnya rahmat Allah yang ditumpahkan di bulan Ramadan. Penuh berkah. Di bulan ini yang disebut juga dengan Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan barokah. Banyak nama bulan Ramadan ini. Syahrul Rahmah, Syahrul Mubarak, eh, Syahrul Maghfirah. Eh, ini bulan ampunan. Eh, ini bulan taubat. Syahrul Amal, bulan beramal. ini dan berbagai macam eh, dan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran dan diutamakan untuk membaca Al-Quran. <clears throat> nah disebutkan dalam hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah keberapa dari hadisnya? Nah, ini yang mencatat. Ada enam tadi. <clears throat> Ada lima atau enam. Ya. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda As-salawatul khams salat lima waktu <clears throat> wal jumu'atu ilal jum'ah dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya wa ramadanu ila Ramadhan, bulan Ramadan menuju bulan Ramadan yang berikutnya adalah mukaffiratun <clears throat> adalah penghapus dosa ma bainahunna di antara kedua waktu ini di antara salat, salat duhur, salat asar, maka diampuni oleh Allah. Ampunan. Bagi orang yang salat duhur, setelah itu salat asar, maka diampuni dosa antara salat duhur dengan salat asar. Dosa-dosa kecil. Antara salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya, Apabila seseorang sholat Jumat di sini, kemudian sholat Jumat yang berikutnya, maka di antara Jumat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kecilnya. Antara bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan. Sholat, puasa, dan ibadah di bulan Ramadan. Sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun. Semuanya adalah penghapus dosa. Masya Allah. Jadi selama satu tahun dihapus dengan bulan Ramadan majtunibatil kabair selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Selama ditinggalkan dosa-dosa besar. <clears throat> Maka ini keutamaannya. Nah disebutkan <clears throat> di dalam hadis yang sudah kita kenal yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Bunyal Islam wala khamsin Islam dibangun di atas lima, lima fondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah bahwa Muhammad adalah Rasulullah abduhu wa rasuluh bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya wa iqamis salah menegakkan salat wa ita'i menunaikan zakat wa hajjul bait haji ke Baitullah dalam sebagian riwayat didahulukan puasa Ramadan dan saumi Ramadan dan puasa Ramadan. Maka Islam dibangun lima dasar ini. Sehingga lima amalan ini adalah amalan yang paling penting dan paling dicintai oleh Allah. Tidaklah Allah mewajibkan sesuatu apalagi dijadikan sebagai rukun Islam, melainkan itulah yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, ما تقرب إلي 'abdi bi ahabbu ilayhi mimma aftaratuhu alayhi. Tidaklah aku mencintai. Nah, kata kata Allah SWT. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah untuk seseorang bertakarub kepada Allah dengannya adalah yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Salat. yang paling utama. Kemudian yang kedua menunaikan uh, yang syahadat yang pertama, kemudian yang kedua adalah apa? Salat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Maka ini yang paling dicinta oleh Allah SWT. Baru yang lainnya berikutnya. Makanya dari sini kita bisa melihat bagaimana orang yang berbondong-bondong di bulan Ramadan untuk menghadiri sholat tarawih. Tetapi sholat jamaahnya eh, dia tinggalkan. Ini khususnya bagi laki-laki. Eh, maka apa? Maka banyak di antara kaum muslimin yang laki-laki ini, mereka pas sholat tarawih mereka datang. Yang lainnya telat dan tidak ikut berjamaah. Padahal sebagian ulama menyebutkan sholat jamaah ini wajib. Sholat taraweh jelas sepakat sunnah, tidak sampai kepada wajibnya. Tetapi banyak kaum muslimin meninggalkan sholat jamaah dan kemudian lebih mementingkan sholat apa? Tarawehnya. Ini kebalik. Seharusnya ini yang ya, yang <clears throat> pertama harus dijalankan, dikedepankan adalah sholat lima waktu, sholat berjamaahnya. Ini, ini yang seharusnya kita lakukan dan ini sekaligus untuk menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan bulan Ramadan siapkan dengan ibadah-ibadah yang sudah wajib sebelumnya di, kita maksimalkan sebelum masuk bulan Ramadan <clears throat> kemudian hadis yang selanjutnya <clears throat> keutamaan Ramadan adalah keutamaan salat malam di bulan Ramadan melebihi keutamaan salat malam di bulan yang lainnya bahkan terdapat keistimewaan melakukan ibadah sholat malam berjamaah yang tidak disyariatkan atau tidak disunahkan di bulan yang lainnya. Yaitu apa? Man dalam hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan <clears throat> oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Dua-duanya lafaznya yang tadi disebutkan man shoma Ramadan. Barang siapa yang ber, berpuasa Hadis yang juga dari Abu Hurairah lafadznya man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Berdiri maksudnya salat malam. Sehingga keutamaan salat, keutamaan puasa Ramadan wajib. Keutamaan salat malam yang sunnah dan paling disunnahkan setelah salat wajib eh, ini di antaranya witir yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, maka di bulan Ramadan itu lebih utama dan bahkan diutamakan untuk berjamaah. Iya. Sehingga disebutkan di antara keutamaannya salat berjamaah taraweh ini lebih baik daripada salat sendirian. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, barang siapa man sallama al imami hatta yansarifa, barang siapa yang salat bersama imam sampai yansarif, sampai selesai maksudnya witir, hatta yansarif Kutibalahu lahu mulailah. Maka dia dicatat kutiba, dicatat. Eh, ini. Maksudnya dicatat, dia ganjarannya terus dicatat, mengalir. Seperti sholat semalam suntuk. Seandainya dia sendirian, sholat semalam suntuk, dari mulai habis isya sampai subuh. Ada yang kuat? Eh, ini subhanallah. Tidak ada yang kuat. Tapi kalau sholat berjamaah, berapa lama sholat berjamaah? Setengah jam, satu jam. Satu jam ini sudah eh, orang biasanya kapok kalau ada masjid satu jam sholat raweh. Eh, ini satu jam. Eh, ini. Padahal Rasulullah SAW eh, ini pernah sholat malam, eh, tengah malam berdiri sampai subuh, sampai mau habis sahurnya. Jadi sekitar empat jam Rasulullah sholat bersama berjamaah bersama para sahabat. Tapi khawatir diwajibkan, maka Rasulullah meninggalkannya. Cuma eh, hari kedua, hari ketiga sudah ditinggalkan. Eh, nah Rasulullah mengkhawatirkan diwajibkan. Tapi kemudian Rasulullah pernah bersabda, karena Rasulullah pernah bersabda, Man sallama al imami hatta yang sarif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat semalam suntuk meskipun cuma setengah jam saja. Eh, kalau di Imam Muslim kayaknya berapa? Ada satu jam? Tidak ada. Ada satu jam. Nah, dari awal itu dan eh, di, dilakukan dengan ada istirahatnya. Eh, ini. Dan memang demikian disebut sholat tarawih karena ada istirahatnya. Tapi seorang yang sholat bersama imam sampai selesai maka dicatat semalam suntuk sholat tidak pernah berhenti. Masya Allah. Ini keutamaan bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan. Yang tidak disyariatkan sebelumnya. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan di antara kebitahan dalam sholat malam adalah berjamaah, mengajak berjamaah, dan kemudian merutinkan eh, di luar bulan Ramadan. Keutamaan berjamaah ini eh, Ketika Rasulullah menyebutkan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai Ini berkaitan dengan sholat malam bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan sholat taraweh. Kalau ditanya sholat taraweh itu di mana, Rasulullah tidak pernah menyebut sholat tarawih. Eh, tidak ada. Tapi itu adalah istilah yang digunakan untuk memudahkan sholat taraweh. Eh, itu sholat yang khusus di bulan Ramadan dan disyariatkan berjamaah eh, yang artinya istilahnya tarawih itu istirahat ada istirahatnya sebagaimana Rasulullah SAW Nah, ini keutamaannya. <clears throat> Nah, kemudian yang berikutnya <clears throat> Jadi orang yang berdiri di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan di dia dicatat semalam suntuk dan diampuni dosa-dosanya. Ini. Kalau seandainya dia salah sendirian saja diampuni dosa-dosanya. Salat malam. Ini salat tarawihnya. Ini keutamaannya bagi eh, bagi orang yang berjamaah. <clears throat> Dan juga Disebutkan dalam hadis yang selanjutnya yang juga dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Lebih khusus lagi dengan lafaz yang berbeda man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berdiri satu malam saja di bulan Ramadan yaitu di malam Lailatul Qadar Cukup satu malam itu saja dia berdiri. Atau bersama imam setengah jam, satu jam. Maka langsung dia dapat eh, ini keutamaannya yaitu ghufiralahu jika melakukan dengan iman dan mengharapkan pahala ghufiralahu ma taqaddama min Diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Telah terdahulu bukan setahun yang lalu, tapi yang telah terdahulu. Eh, ini sepanjang hidupnya dia melakukan dosa kecil dan tadi disebutkan majtunibatil kabair selama dijauhi kabair dosa besar maka di bulan Ramadan apabila seseorang beribadah puasa Ramadan lalu dia bertobat dari seluruh perbuatan maksiat yang dia lakukan maka dia lahir dia seperti lahir dari ibunya seperti dilahirkan oleh ibunya kalau dia bertobat dari perbuatan maksiat dosa besarnya dan dia melaksanakan bulan Ramadan ibadahnya di bulan Ramadan di siang harinya berpuasa di malam harinya dia beribadah di malam hari salat taraweh apalagi berjamaah eh, maka diampuni dosa-dosanya eh, sekaligus yang besar dengan tobat maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah <clears throat> eh, ini <clears throat> Kemudian di antara keutamaannya dengan demikian besarnya keutamaannya, maka Rasulullah SAW dan inilah yang seharusnya kita persiapkan. Ini sekaligus uh, pembahasannya ini uh, keutamaan bulan Ramadan sekaligus di dalamnya adalah terdapat amalan-amalan yang harus kita siapkan. Maka Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan." Rasulullah itu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan mala fi ghairihi yang beliau tidak seperti itu di bulan yang lain kesungguhan Rasulullah itu bertambah di bulan Ramadan kesungguhannya ibadahnya lebih banyak bangun di malam hari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya di siang hari bersodakoh Rasulullah SAW ini kalau datang bulan Ramadan maka Rasulullah SAW sodakohnya melebihi di bulan yang lain ini sampai digambarkan seperti apa rihil mursalah ini rihil mursalah angin yang berhembus angin ini berapa batasannya nggak terbatas angin ini angin yang kencang subhanallah ini sodakohnya Rasulullah seperti rihil mursalah kata para sahabat dan lebih lebih kencang lagi sodakohnya Rasulullah ketika didatangi Jibril ketika didatangi Jibril alaihissalam dan lebih lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan maka ini <clears throat> sodakohnya Rasulullah SAW yang Rasulullah sendiri sebenarnya sudah kedermawanannya itu di luar bulan Ramadan itu semakin di bulan Ramadan semakin bertambah lagi ini sampai disebutkan seperti rihul mursalah. <clears throat> Wa fil ashril awakhir minhum ala yastahidu fi ghairi. 10 malam terakhir lebih-lebih lagi. Lebih bersungguh-sungguh daripada bulan Ramadan. Artinya di dalam bulan Ramadan tetapi belum masuk bulan Ramadan, belum masuk 10 terakhir, maka ketika masuk 10 terakhir semakin ditingkatkan oleh Rasulullah. Ini ibadahnya. <clears throat> Nah, ini. Nah disebutkan Hadis yang selanjutnya. Hadis keberapa ini? Cara nomornya mungkin tidak sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amal yang jika aku amalkan saya masuk surga. Saya pasti masuk surga. Eh, ini. Tunjukkanlah saya suatu amal yang jika saya lakukan saya pasti masuk surga. Dakhaltul jannah. Maka Rasulullah SAW menjawab, Ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bisyaya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, wa tuqimus salah, engkau tegakkan salat, wa dia zakat al-marfudah, engkau tunaikan zakat al-mafrudah yang difardukan, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan. <clears throat> Subhanallah. Ini yang dijawab oleh Rasulullah. Orang tadi berkata, ini orang Badui. Orang Badui eh, orang yang lugu, luga sederhana, mereka apa adanya. Eh, ini. Mereka orang-orang yang eh, yang apa adanya. Maka mereka mengatakan Walladhi nafsi biyadihi demi yang diriku ada di tangannya. La azidu ala hadha wala angkus. Saya tidak akan menambah dan tidak akan kurangi itu saja saya lakukan. Pokoknya saya bisa masuk surga, selesai. Dia tidak pengen apa? Masuk surga yang paling tinggi. Pokoknya saya masuk surga lah. Ini subhanallah. Orang badui. Dengan kesederhanaan pokoknya saya yang penting masuk surga, apa yang saya amalkan? Pokoknya saya masuk surga. Maka Rasulullah menjawab dengan itu saja. Yang penting itu. Saya tidak akan menambah dia akan orang. Orang itu pergi. Rasulullah SAW kemudian bersabda, man sarrahu barang siapa yang ingin yang suka an yandura ila rajulin melihat kepada orang seseorang min ahlil jannah penghuni surga fal yandur ila silahkan lihat orang ini tidak disebutkan namanya orang badui tapi orang yang pengen melihat orang yang masuk surga penghuni surga ini lihat orangnya ini Karena orang itu mengucapkan dengan sejujur, sejujurnya, saya nggak akan nambah, pokoknya itu saja, saya nggak akan nambah, nggak akan kurangi. Nah, ini hanya melaksanakan yang wajib. Nah, ini nggak ada sholat sunnah, nggak ada uh, puasa sunnah, nggak mikir sudah. Yang penting yang wajib saya lakukan. Masya Allah. <clears throat> nah ini sampai orang itu dikatakan uh, orang yang <clears throat> ahlul jannah uh, oleh Rasulullah SAW. Karena orang itu diketahui eh, bahwa orang itu betul-betul jujur. Dia menjalankan. <clears throat> nah dalam hadis yang lainnya disebutkan hadis yang selanjutnya <clears throat> yang juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiallahu anhu kenapa paling banyak hadisnya? Nah, ini ini disebutkan dan di dalam banyak riwayat memang Abu Hurairah ini adalah para sahabat di antara yang Eh, di antara para sahabat yang lainnya, Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Padahal masuk Islamnya belakangan. Baru di Madinah masuk Islamnya. Bukan muhajirin. Tetapi kenapa bisa riwayatnya paling banyak? Di antaranya disebabkan hanya orang yang kemudian menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang Abu Hurairah. Yang sebenarnya tujuannya bukan Abu Hurairah, tetapi adalah Islam. Orang yang mengkritik Abu Hurairah sebenarnya tujuannya adalah mengkritik dan menjatuhkan Islam. Kaum Rafidah mereka mengkritik Abu Hurairah karena hadis-hadis Rasulullah kebanyakan diriwayatkan Abu Hurairah. <clears throat> nah, disebutkan Abu Hurairah ini sejak masuk Islam tinggal di masjid dan mulazamah dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya Abu Hurairah uh, uh, Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah tidak hanya mencukupkan riwayat hadis itu yang didengar dari Rasulullah saja. Tetapi Abu Hurairah senantiasa bertanya kepada para sahabat yang lainnya, Abu Bakar, semuanya, muhajirin dan ansar, mereka semuanya ditanya oleh Abu Hurairah, apa yang kau dengar dari Rasulullah? Apa yang kau dengar dari Rasulullah? Apa yang kau, apa yang kau lihat? Yang ketika di Mekah, kejadian di Mekah, Abu Hurairah meriwayatkannya. Dari mana? Dari para sahabat muhajirin. Nah, ini. Sampai-sampai setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah yang paling banyak menyampaikan hadis. Paling banyak muridnya. Yang lainnya disibukkan dengan pemerintahan, Abu Hurairah sibuk ngajar. Makanya wajar kalau seandainya hadisnya paling banyak. <clears throat> nah disebutkan <clears throat> dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, Man amana billahi wa bi rasulih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa qamas salat. Menegakkan salat. Berpuasa Ramadan. Kan haqqan ala Allah. Sudah menjadi hak atas Allah. Artinya sudah pasti bagi Allah. Janji dari Allah SWT untuk memasukkannya ke dalam surga. Jahada fi sabilillah. Baik dia berjihad fi sabilillah. Au jalasa fi ardihi atau duduk di tanahnya, di tempatnya, tempat tinggalnya allati wulida yang dia dilahirkan. Dalam sebagian riwayat baik dia berhijrah ataukah dia tinggal di tempatnya. Faqalu artinya sama saja mau berjihad ataukah tidak. Yang penting dia iman kepada Allah Rasulnya dan Rasulnya menegakkan salat, berpuasa Ramadan. Sudah tiga ini. Maka pasti Allah masukkan ke dalam surga. Entah dia mau berjihad ataukah tidak. Entah dia itu berjihad ataukah tidak, jalan Allah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa kita nggak kasih kabar saja ini? Kabarkan saja hal ini kepada manusia. Kita sampaikan kepada manusia berita gembira ini." kala maka Rasulullah menjawab, "Inna fil jannah." Maksudnya bisa saja disampaikan. Tetapi sesungguhnya orang yang eh, betul-betul uh, menggunakan akalnya, dia akan berpikir, masa hanya mencukupkan itu saja. Maka Rasulullah menyebutkan, sungguhnya di surga itu fil jannah mi'at darajah. Ada 100 derajat. ada Allah lil mujahidin fi 100 derajat ini khusus untuk orang yang jihad di jalan Allah. Nah ini. Kalau tadi disebutkan dia sholat, puasa. Syahadat, sholat, puasa. Sudah. Entah dia jihad atau tidak. Kalau begitu kita kabarkan saja kepada orang. Nggak usah berjihad, tidak apa-apa. Maka Rasulullah memberikan sesuatu yang lebih baik. Dorongan untuk pergi berjihad. Allah sediakan khusus untuk yang jihad 100 derajat di surga eh, ini khusus untuk yang berjihad berarti derajatnya bukan hanya 100 surga itu tapi 100 ini hanya untuk yang berjihad Mabaina derajatin di antara dua derajat dari seratus derajat ini kama baina sama iwal ard. Jaraknya hey, yang menunjukkan besarnya itu seperti langit dan bumi. Kalau begitu surga besarnya seberapa? Eh, ini. Wilayah surga ini besarnya seberapa? Kalau untuk mujahidin saja seratus masing-masing seperti langit dan bumi jaraknya, ini sama iwal ar. Kalau begitu surga ini luasnya luasnya seberapa? kita ini tidak tahu langit yang pertama ini seberapa jaraknya sampai sekarang. Nggak ada yang bisa mengetahui. Eh, ini, ini belum tujuh langit. Eh, ini, subhanallah, belum seratus derajat. Maka kata Rasulullah SAW, Faidah sa'altumullah, kalau kalian itu minta kepada Allah, memohon kepada Allah, fasaluhul firdaus, minta surga firdaus. Fa'innahu awsatul jannati wa alal jannah. Karena sungguhnya dia itu tempat di surga yang paling tengah dan paling tinggi. Wa fawqahu rahman dan di atasnya adalah arsyur rahman. Singgah sananya arsnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga Fir'dos itu bersumber sungai-sungai seluruh surga. Ini. Masya Allah. Jadi <clears throat> ini keutamaannya. Dan hadis-hadis yang lainnya sebenarnya masih banyak. Karena tapi e, karena waktunya yang mungkin terbatas. <clears throat> karena waktunya yang yang terbatas, maka keutamaan-keutamaan ini semuanya kembali kepada hadis-hadis yang sudah disebutkan. <clears throat> Hadis-hadis yang sudah disebutkan <clears throat> dalam berapa hadis yang tadi disebutkan? ada 11 10, 12 ya. Ya. <clears throat> nah, itulah yang yang disebutkan oleh uh, Rasulullah SAW tentang keutamaan Ramadan. Maka bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan? Bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan? Menyambut dan mempersiapkan diri. Maka hendaknya seseorang yang muslim yang benar-benar ingin menjalankan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka hendaknya seseorang dia senantiasa berusaha. Yang pertama, hendaknya dia mempelajari sebelum masuk bulan Ramadan apa saja sunnah-sunnahnya, apa yang, yang wajib, yang dilarang di bulan Ramadan. Ini yang harus dia pelajari. Ini yang harus dia siapkan. Dan menyiapkan hati seseorang, keikhlasan seseorang untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan ke keikhlasan. Karena itu syarat seluruh amal adalah dua. Seorang yang dia bisa beramal di bulan Ramadan dengan dua syarat atau dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutabaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus mempelajari apa yang sebenarnya wajib, apa yang sunnah, yang diutamakan di bulan Ramadan, apa yang dilarang, dimakruhkan di bulan Ramadan kita siapkan. Kita siapkan untuk eh, mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini. Yang nanti insya Allah materinya satu ulung ya. Nah ini, nah ini yang harus kita belajar. <clears throat> ini yang pertama. Termasuk diantaranya masih tersisa di bulan Syaban di antaranya adalah memperbanyak berpuasa di bulan Syaban ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Rasulullah SAW eh, terkadang kami melihat beliau itu berbuka seakan-akan kami mengatakan kayaknya tidak akan puasa lagi lama maksudnya tidak puasa terkadang Rasulullah berpuasa sampai-sampai kami mengatakan kayaknya terus-terusan ini berpuasa tiap hari berpuasa Rasulullah tetapi itu tidaklah berlangsung <clears throat> sebagaimana bulan Syaban. Kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan sebulan penuh berpuasa kecuali bulan Ramadan. Tidak ada selain bulan Ramadan yang Rasulullah berpuasa satu bulan penuh. Tetapi kata Aisyah melanjutkan, saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa, lebih banyak berpuasa daripada ketika beliau berada di bulan Syaban. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. <clears throat> Demikian juga Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa saya tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban?" Artinya, mengapa kau banyak berpuasa meskipun tidak sebulan penuh? Maka kata Rasulullah, "Dzaka syahrun bulan Syaban adalah bulan yuf'alun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Orang-orang banyak melupakan bulan di antara Rajab dan Ramadan ini. Wa huwa syarhun wa huwa syahrun dan itu adalah bulan yang mana turfa'u fihi al-amal. Diangkat amal-amal di dalam bulan Syaban. Ila Rabbil alamin kepada Rabbul alamin. Fa an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin amalan saya itu diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Dalam keadaan saya berpuasa. Nah ini. Ini bulan bulan Sya'ban. Akan tetapi ada larangan seseorang untuk mendahului puasa Ramadan satu atau dua hari berpuasa, tak jaga-jaga. Mungkin ini hari ini puasa Ramadan. Hari ini adalah Ramadan. Ya, khususnya hari yang meragukan atau sehari sebelum hari yang meragukan. Karena bisa jadi perselisihan itu dua hari. Eh ini bisa jadi dua hari awalnya. Nah, sebagian tempat bisa jadi lebih dari itu. Makanya Rasulullah SAW eh, menyatakan la yataqaddamanna ahadukum jangan sampai salah seorang di antara kalian mendahului Ramadana bisaumi yaumin au yaumain mendahului puasa sehari atau dua hari illa ayyakuna rajulun kecuali seseorang kana yasumu sauman kecuali seorang yang dia berpuasa dengan satu puasa fal yasum dalikal yaum silahkan dia berpuasa maksudnya sudah biasa puasa sebelumnya puasa eh, mungkin Syakban eh, atau puasa Senin Kamis yang dia lakukan sebelumnya, dia lanjutkan sampai Ramadan. Meskipun hari Kamis eh, itu kemungkinan masih bisa jadi masuk sudah masuk bulan Ramadan, bisa jadi belum. Tapi pas ketika itu belum masuk bulan Ramadan, maka dia menjalankan sebagai puasa Senin Kamis. Maka dia boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah berpuasa, eh ini tapi kemudian dia ketika mau menjelang Ramadan dia saya tak berpuasa. Ya, ini menghadang Ramadan. Ya, ini, maka ini yang dilarang. Ya, ini Rasulullah mengatakan la yataqaddamanna ahadukum dalam satu riwayat la tuqaddimun la tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan. <clears throat> ini hadis yang diriwayatkan uh, oleh Imam Bukhari. Nah, di antara yang dikhawatirkan ya, ini terjerumus ke dalam larangan ini yang berpuasa sebelum Ramadan adalah yang berpuasa Ramadan dan menentukan awal Ramadan dengan cara hisap. Ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam apa? Larangan berpuasa sehari atau se, e, dua hari sebelum Ramadan. Artinya sebelum betul-betul waktunya masuk Ramadan. Nah, ini. <clears throat> Atau mendahului keputusan e, penguasa. Yang nanti akan saya sebutkan dasarnya. Karena berpuasa pada hari yang seperti itu sebenarnya berpuasa pada hari yang meragukan. Jadi tanggal 30 Syakban istilahnya yang disempurnakan. Ini hari yang meragukan ini sudah masuk Ramadan atau belum? Karena bisa jadi sebenarnya hilalnya sudah terlihat tapi tertutupi awan. Bisa jadi masuk Ramadan sebenarnya secara perhitungan seandainya ruh ya bisa terlihat eh, masuk Ramadan perhitungannya. Tapi belum terlihat, tertutupi. Nah, sementara Rasulullah menyempur, menyempurnakan atau menyuruh menyempurnakan kalau nggak terlihat. Maka orang yang berpuasa di hari itu adalah berpuasa di hari yang meragukan. Nah disebutkan dalam satu riwayat <clears throat> Ibnu Majah dan lainnya dari Ammar bin Yasir dan ya hadis ini disahihkan Syalbani rahmat taala. <clears throat> Man waktu itu Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir datang dan kemudian ada hidangan kambing hidangkan kambing dan kemudian di, diundang di, diajak oleh Amr bin Yasir untuk makan ada seorang yang berkata saya berpuasa saya berpuasa hari ini eh, ini tanggal 30 Syakban eh, ini, sudah lewat 29 Syakban kemudian apa belum terlihat hilal tertutupi maka Amr bin Yasir masih makan dan kemudian ada seorang yang berpuasa, saya sudah berpuasa hari ini. Padahal ini puasanya dalam sebagian riwayat disebutkan puasa yang biasa dia lakukan sebelumnya. Eh, maka Amr bin Yasir termasuk yang sangat eh, tegas dan sangat keras dalam masalah ini. Sampai-sampai yang biasa berpuasa pun kalau sudah meragukan lebih baik ditinggalkan kebiasaannya. Nah, ini puasa Senin Kemis misalkan, wah ini hari Kemis, eh, mumpung Kemis, eh, ini tanggal 30 Syaban, belum Ramadan misalnya tak puasa saja. Maka Amr bin Yasir berkata, "Man sama hadal yaum." Barang siapa yang berpuasa hari ini, yang berpuasa hari ini, faqad asa Abul Qasim, maka dia bermaksiat, telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ini, ini riwayat uh, Ibnu Majah dan demikian juga dalam satu riwayat Abdul Razak di dalam musannafnya Ammar bin Yasir berkata, "Amma anta tu'minu billah." Kalau kamu nah ini dalam satu riwayat Abdul Razak juga, "In kunta tu'minu billahi wal yaumil akhir." Jika engkau eh, sudah lewat ini. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, fata'am, makan. Nah ini, maka makanlah. Nah, disebutkan dalam riwayat Abdul Razak juga dalam musannafnya Muhammad bin Sirin dia berkata, "La'an uftira, seandainya saya berbuka di hari Ramadan tapi saya tidak sengaja, lebih saya sukai. Lebih mending maksudnya daripada saya berpuasa pada hari yang meragukan. Itu masih termasuk Sya'ban." Ini. Maka ini <clears throat> Eh, jelas sesuai dengan sabda Rasulullah jangan kalian la tastakbilus syahra istiqbalan jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu menghadang maksudnya sumuli berpuasalah karena melihat dan berbuka karena melihatnya kalau terhalangi awan atau debu atau asap sampai asap saja bisa menghalangi kalau terhalangi sempurnakan 30 sempurnakan bulan Ramadan bulan Syaban 30 yang sangat disayangkan ada yang mengatakan ini urusan dunia. Rasulullah sudah menyerahkan e, perkara masalah ini masalah dunia. Subhanallah. Ini masalah ibadah bukan masalah dunia. Masalah hisab dan ini bukan masalah dunia saja. <clears throat> Baik. Insyaallah ini yang bisa e, <clears throat> kita e, bahas dalam kesempatan ini dan e, permasalahan e, tertutupnya awan dan masalah hisab disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa pendapat yang mengatakan atau menggunakan hisab secara total meskipun kondisi cuaca cerah ini tidak ada seorang muslim pun sebelum uh, di kalangan dalam di kalangan salaf dan di kalangan para ulama mutaakhirin yang berpendapat dengannya. Tidak ada para ulama madhab sampai sekarang ini. Ulama madhab maksudnya Eh, para ulama <clears throat> ahlu sunnah yang muslim bahkan tidak ada yang berpendapat pendapat hisab itu bagi sebagian ulama dibolehkan itu pun belakangan setelah tahun 300 Hijriah mengatakan bahwasanya uh, hisab bisa digunakan bagi seorang pribadi yang bisa menghisap orang yang bisa menghisap pada saat mendung dan dia uh, bisa memperhitungkan kalau itu adalah kemungkinan terlihat maka dia berpuasa. Dan itu pun pendapat yang ganjil. Nah, ini itu pendapat yang ganjil. Uh, eh, ada pun pendapat yang mengatakan mutlak pakai hisap apapun keadaannya tidak ada seorang muslim yang mengatakan demikian. Tapi yang yang hal ini yang berpendapat ataukah yang menggunakannya adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi menggunakan hisap di dalam ibadah mereka. <clears throat> Tapi eh, mungkin sebagian uh, sampai di sini mungkin materinya silahkan kalau ada tanya jawab. Uh, eh, saya minta lima menit tadi. Uh, <clears throat> ya. Yeah. Ramadan adalah malam di mana besoknya hari pertama berpuasa. Besok hari berpuasa, maka malam ini adalah malam pertama. Bukan tanggal 2. Eh. Lah iya. Bukan kita tidak menggunakan hisab. Kita menggunakan tanggal itu tanggal di mana dilakukan hari pertama berpuasa. Eh. Maksudnya ditetapkan misalkan ditetapkan puasanya karena mungkin tertutup awan maka besok hari Jumat. Kemisnya secara perhitungan sebenarnya sudah mungkin untuk dilihat. Maka tanggal satunya kapan? Ya Jumat. Bukan kemisnya. Tanggal satunya adalah hari apa? Jumat. Malam tanggal satu malam Jumat. Nah ini. Malam dua tujuhnya ya nanti yang jelas malam tanggal satunya adalah apa? Malam pertama Ramadan adalah malam Jumatnya. Ya, silahkan eh, <clears throat> dihitung malam Jumat kalau tanggal 21 malam 21 hari apa ini ya kan? Nah, seperti itu. <clears throat> insya allah demikian. soleh. Maka apapun amal soleh yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan diutamakan. Sama-sama diutamakan. Hanya saja yang paling diutamakan di bulan Ramadan adalah amal diantaranya adalah membaca Al-Quran. Berpuasa jelas. sholat malam itu yang jelas di utamakan. Termasuk adalah membaca Al-Quran. Dan disebutkan membaca Al-Quran ini bisa jadi yang dimasukkan di dalam sholat ataukah di luar sholat. Jadi semuanya diutamakan. Menuntut ilmu juga diutamakan. Nih. Sehingga semuanya adalah diutamakan. Karena itu ketika bulan Ramadan mungkin lebih banyak majelis ilmu, Uh, diselingi ketika sholat Eh, terawih misalkan dengan uh, taklim ataukah eh, kajian yang meskipun tidak ada sunnahnya terawih itu harus ada pak taklimnya tidak ada tetapi bukan berarti tidak dibolehkan atau kemudian dikatakan ini adalah kebid'ahan dan yang lain sebagainya akan tetapi momen ataukah Eh, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan mereka lebih banyak kaum muslimin yang hadir di majelis uh, eh, ilmu ataukah hadir di waktu salat berjamaah itu lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya nah, ini kecenderungan mereka beribadah lebih besar maka digunakan memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amalan nah, ini sehingga Ditekankan semuanya beribadah pada malam bulan Ramadan, di siang hari berpuasa, bersodakoh. Ini semuanya hal ada amal-amal soleh. Jadi hari amal itu maksudnya hari-hari beramal soleh. ini maksudnya ditingkatkan. Karena itu ada sebagian ulama berselisih tentang mana yang lebih afdol. Malam-malam bulan Ramadan ataukah siang hari 10 Dzulhijjah. Maksudnya 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah eh, karena ada hadis bahwa tidak ada hari-hari yang lebih baik amal soleh dilakukan di dalamnya eh, melebihi 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah. Apakah itu lebih afdal daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Eh, maka perselisihan mendapat para ulama tentang hal ini. Ada yang mendahulukan karena hadisnya Rasulullah SAW di hari-hari Eh, tidak ada yang lebih baik daripada eh, di <clears throat> siang hari bulan Ramadan di bulan Idul eh, Hijjah maka itu lebih afdal tapi sesungguhnya bulan Ramadan yang paling afdal puasa tidak ada yang lebih afdal daripada bulan Ramadan puasa bulan Ramadan sehingga yang dimaksudkan adalah amal-amalan sunnah maka ketika disebutkan amalan sunnah maka yang paling afdal di siang hari itu adalah apa? Siang hari di bulan Dhul Hijjah. Maka itu yang paling afdal untuk beribadah. Karena itu disebutkan ya, kalau begitu diutamakan untuk berpuasa. Dan ibadah yang lainnya. Adapun di malam hari bulan Ramadan, maka yang paling baik malam-malam itu adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan atau malam bulan Ramadan. Ini yang paling baik. Eh, tidak ada malam-malam yang lebih baik untuk dilakukan amal soleh melebihi bulan apa? Ramadan. Oke, <clears throat> mungkin itu yang eh, adapun kebiasaan masyarakat minta maaf eh, ini. Nah, seperti halnya kebiasaan setelah Ramadan minta maaf. Ini sebenarnya hukumnya sama. Eh, ini tidak ada sunnahnya untuk meminta maaf sebelum ataukah setelah Ramadan. Karena permintaan maaf itu sepanjang eh, zaman, sepanjang waktu tidak terikat dengan sebelum Ramadan ataukah setelah Ramadan. tidak ada dalil yang mengkhususkan keutamaan minta maaf sebelum Ramadan. Dan bahkan seseorang yang punya kesalahan minta maaf itu eh, ketika dia berbuat salah dan dia sadar, maka dia segera minta maaf tidak menunggu sebelum bulan Ramadan atau apalagi setelah Eh, bulan Ramadan. Nah, nanti tak syawal saya minta maaf. <laughs> nanti 00, 00 dan sebagainya. Nah, Makanya ini uh, saya tidak mengetahui adanya uh, dalil ataukah dasar uh, datang berkunjung meminta maaf sebelum Ramadan, termasuk berziarah uh, ke kubur sebelum Ramadan, uh, mekeng apa mekeng itu sebenarnya caranya agama Hindu Megeng itu adalah apa? Eh, ritual Hindu. Dalam istilah megeng itu sendiri memang ada di dalam kitab Hindu. Tanya sama orang Hindu. Eh, kalau istilah megeng ini adalah sebenarnya adalah istilah dalam agama Hindu. Tidak ada. Eh, sehingga seluruh amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya maka ditinggalkan. Eh, ini ditinggalkan. Hanya saja kalau orang minta maaf, ya kita maafkan. Eh, ini. meskipun dia apa? Eh, bertujuan meminta maaf sebelum Ramadan, minta ya kalau memang punya salah apa ini? Eh, ini salah apa? Eh, ini. Ya tak maafkan kalau ada kesalahan. Eh, jadi <clears throat> istilahnya seseorang eh, meminta maaf jika dia memiliki kesalahan atau mungkin ada salah ketika dia khawatir ada ucapan yang salah maka dia meminta maaf bukan di bulan Ramadan saja atau sebelum Ramadan. Ya, mungkin demikian. <clears throat> Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini dan kita